Mutiara Radio Sabda Pandita Ratu Jawablah Kenoma Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak Tuanku Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi Kau tidak berbohong Kenoma Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba Jawab pertanyaanku Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Umang. Baginda, tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan sebenarnya ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ini dengan para pemain Herman sebagai pekatik kuda, Endang sebagai emban, Krisna sebagai Paraji Gading, Elias sebagai Lambong, Rifki sebagai Sang Merwulu, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Umang melangkah masuk ke dalam gedung pusaka. dan Arok memandangi prajurit yang berdiri di depannya prajurit itu menyembah dan menundukkan kepala. Ken Arok segera menutup pintu. Ken Umang yang perutnya nampak besar itu duduk di atas bangku kayu. Pandangan matanya ditebarkan ke seluruh sudut ruangan. Berjenis-jenis pusaka yang ada diperhatikannya. Jika tuanku berada di keputren istri tua tuanku. Mengapa tuanku berada di sana? Padahal istri tuanku itu tidak sedang berada di dalam istana. Kembali ke Panawijen. Hamba merasa sedih sekali tuanku. Lalu? Itulah sebabnya hamba memaksa diri memberanikan diri untuk menghadap tuanku. Setelah kau berhasil menghadap aku di sini. Hamba cemas. Kau cemas kalau sampai aku terlena terlampau lama di keputrian Ken Dedes. Hamba tuanku. Ken Umang. Kalau kau ingin mengetahui apakah sebenarnya yang sedang bergejolak di dalam hatiku ini, aku berangan-angan tentang sebuah suasana yang menenteramkan. Betapa menyenangkan Andai kata hubungan antaramu dengan Kendedes tidak perlu ada ketegangan. Betapa menyenangkan andai kata kau dan Kendedes bisa rukun bersama-sama mengabdi kepadaku, mendampingi aku. Sehingga aku tidak perlu pusing menghadapi sikapmu maupun sikap Kendedes. Hingga dengan demikian aku bisa memusatkan segenap perhatianku ke dalam urusan negara. Bisakah kau mengerti, Ken Umang? Tuanku menyalahkan hamba. Aku tidak sedang mempersoalkan salah dan benar. Aku mempersoalkan kehendakku. Umang, kau lihatlah semua persoalan yang ada. Jangan hanya dengan menggunakan cara pandangmu sendiri. Kau sekarang sedang hamil. Demikian juga dengan Ken Dedes, ia juga hamil. Tentu aku tidak menghendaki jika sampai terjadi orang-orang yang sedang membawa calon anak-anakku itu sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi, tuanku telah mulai berat sebelah. Eh, benarkah demikian, Ken Umang? Aku berat sebelah. Benarkah penglihatanmu itu sudah menggunakan cara yang baru saja aku ajarkan? Yaitu jangan hanya dengan menggunakan cara pandangmu sendiri Sebenarnya lah setelah aku timbang-timbang, ternyata kau banyak melakukan sesuatu yang kurang kau pertimbangkan. Lenyapnya Pangeran Pati dari dalam istana, sebagian adalah karena kau. Bagimu, Anusapati hilang mungkin merupakan sesuatu yang kau harapkan. Sesuatu yang bisa menyenangkan hatimu. Kau ingat Bagaimana kau berusaha membunuh Anusapati? Dengan mengirim racun di dalam makanannya. Juga usaha yang kau pergunakan dengan mengubah orang yang mempunyai kemampuan menggunakan ilmu teluh. Jika Anusapati mati, maka kau tentu akan merasa senang sekali. Tetapi tidakkah kau sempat membayangkan betapa semua mata kemudian akan memandangku, Umang? Bukankah Bukankah tuanku telah berjanji? Aku telah berjanji kepadamu untuk kelak anak keturunan mula yang akan menjadi raja menggantikan kedudukanku di Singasari ini. Tetapi hal itu tidak berarti kau bisa berbuat sesuka hatimu. Umam, kau istriku. Janganlah kau membuat cacat pada dirimu sendiri di mataku yang pada akhirnya justru membuat aku kurang senang kepadamu. tidak bisa berbicara lagi kecuali menundukkan kepala. Perempuan yang sedang hamil tua itu merasa sangat kecewa karena Sri Baginda ternyata menyalahkannya. Ken Umang berusaha menahan isak, namun butiran air mata itu akhirnya jatuh juga ke perutnya yang membesar. Ken Arok menghela napas panjang. perempuan yang hamil sangat berpengaruh pada bayi yang akan dilahirkan. Sementara aku akan berada di sini. Biarlah hamba akan berada di sini, Tuanku. Hamba merasa lebih tenang berada di sini bersama Tuanku. tenang dan damai. Beberapa orang prajurit di bawah pimpinan Senopati Panengker yang mendapat tugas dari Baginda Singasari untuk mengawalkan Dedes, menjaga ketenangan dan keamanan rumah Empu Purwa Surya Suji, orang tuakan Dedes dengan sebaik-baiknya. Dan di tengah malam itu, para prajurit itu berloncatan ketika dari kejauhan terdengar derap kuda. sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, biarkan saja. Matikan oncor di penapa itu. Ayo cepat. Ayo teman-teman, semuanya bersembunyi. Makin lama terap kuda itu terdengar semakin dekat hanya dari suara derapnya, para prajurit bisa menghitung bahwa yang datang hanya dua ekor kuda. Para prajurit menjadi tegang ketika derap kuda itu tiba-tiba menghilang, tak terdengar lagi. Mereka berhenti. Mencurigakan sekali. Semuanya siap siaga untuk menghadapi kemungkinan apapun. sedang mengingat-ingat di sebelah mana rumah Empu Purwa Surya Cuci itu. Apakah kau merasa kita salah tuju? Oh, tidak. Dulu aku pernah kemari karena ulah Senopati Narasinga yang tergila-gila pada Tuan Putri Kendedes. Yang pada gilirannya menyeret kegilaan Senopati Banjarsari pula. Keduanya mati terbunuh. Ya, benar-benar sebuah kematian yang sia-sia. Sebuah kehormatan bagi seorang Senopati gugur di tengah palagan bukan mati karena perempuan. Dan kematian itu masih merenggut aku, tunggu lama tung. Benar. Bagaimana? Apakah kita telah melewati jalan yang keliru? Uh, tidak. iya sekarang aku sudah ingat. Rumah Empu Purwa Surya Suci itu berada di sebelah... Ah, iya, sebelah sana. Ayo. yang berjaga-jaga itu mempersiapkan diri. Suara derap kuda yang semula menghilang terdengar lagi, meski tidak berderap kencang. Semakin lama semakin dekat. Kilurah prajurit telah menyiagakan teman-temannya. Sementara Senopati Panengker, seorang senopati muda yang belum terlampau lama menduduki jabatan senopati di Singasari itu, segera meloncat menghadang di jalan dengan pedang yang telah dilolos dari sarungnya. Berhenti. Siapa kali? Adi ah, senopati Panengger. Kaukah itu? Kakang? Kakang Senopati Diposari? Iya, inilah aku. Senopati Panengger yang sudah mengenal Senopati Diposari dengan baik itu terkejut dan gembira. Demikian juga dengan para prajurit yang bertugas mengawalkan Dedes. Semuanya kaget dan gembira. Beberapa saat lamanya, Senopati Tiposari dan Rudro Bondo dikelilingi oleh para prajurit dan saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Senopati Panengger kemudian membawa Senopati Diposari dan Rudro Bondo menyendiri. Sari benar-benar mengejutkan. Sekaligus membuat aku bertanya-tanya. Mengapa Kakang Diposari menyusul kami ke tempat ini, Kakang? Sebelum aku jawab pertanyaanmu itu, aku ingin mengetahui bagaimana keadaan Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri dalam keadaan baik. Tuan Putri yang kembali berada di kampung halamannya itu seperti menemukan kebahagiaannya kembali, Kakang. Tuan Putri terlihat gembira. Bisa disebut demikian. Oh, lebih-lebih jika mengingat Tuan Putri saat ini sedang bersedih karena memikirkan keadaan putranya, Pangeran Pati Anusapati. Nah, aku sudah menjawab. Dan aku minta Kakang Diposari dan Tuan Rudro Bondo untuk menceritakan mengapa bisa muncul di tempat ini. Kami baru saja melaksanakan sebuah tugas yang diberikan oleh Sri Baginda. Hmm. Dalam perjalanan kembali ke Singasari, kami singgah kemarin. Perintah apakah dari Sri Baginda itu, Kakang? Ah, sayang sekali ada Sinopati, Panengger. Aku tidak berhak menceritakan kepada siapapun. Lalu bagaimana Kakang Sinopati di Posari bisa mengetahui bahwa Tuan Putri Kendedes berada di sini? Sri Baginda menceritakan keinginan Tuan Putri Kendedes yang menginginkan untuk pulang menengok kampung halamannya. Dan aku mempunyai perhitungan Tuan Putri Kendedes telah berada di Panawijen. Nah, dugaanku itu ternyata benar. Iya, iya. Uh, maaf jika aku ingin mengetahui. Tuan Senopati Rudro Bondo nampaknya terluka. Benarkah dugaanku itu? Benar, Adi Panengger. Apakah terjadi sesuatu di perjalanan? Benar. Ada orang yang mencoba merampok kami. Namun kami bisa mengatasinya. Meski untuk itu, aku harus terluka. Rupanya perjalanan yang kau tempuh merupakan perjalanan yang melelahkan sekali Kakang Diposari. Ya, kau benar Adi Panengga. Kami memang letih sekali. Maka tolong izinkanlah kami beristirahat. Besok pagi saja kami akan menghadap Tuan Putri Kendedes. Tentunya tidak sekedar ingin beristirahat, bukan? Kakang Diposari dan Tuan Rudro Bondo tentunya juga lapar. Oh. <laughs> Syukurlah kalau kau mengetahui hal itu. <laughs> Baiklah, aku akan memerintahkan kepada seorang prajurit untuk menyiapkan makanan, Kakak. di Posari dan Rudra Bondo segera membersihkan diri di Pakiwan dan kemudian beristirahat di barak perkemahan yang dibangun di halaman rumah Empu Purwa Surya Suci. Bintang-bintang gemerlapan di langit, waktu berada di tengah-tengah malam. Dua orang prajurit yang bertugas mengurusi masalah ransum segera menyalakan perapian untuk menanak nasi karena itu justru membangunkan Gandedes. Gandedes bangkit dari pembaringannya dan berjalan menuju ke bilik ayahnya. Tetapi rupanya sang empu sendiri juga terbang suara di luar itu? Aku mendengarnya sejak tadi. Nampaknya ada tamu yang datang malam ini, Dedes. Dan prajurit itu menyiapkan makanan untuk tamu itu. Tamu? Iya, suara yang berkuda. Ayah, tolong ayah keluar untuk mengetahui siapa yang datang berkuda. Kalau memang diperlukan menjamu tamu yang baru saja datang, Biarlah bibi yang menyiapkan makanan. Kasihan para prajurit itu. Mereka terlampau letih menempuh perjalanan. Baiklah, Kendedes. Aku akan keluar untuk mengetahui siapa yang datang. Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Susi Ransum untuk menyiapkan makan bagi Senopati Diposari dan Rudro Bondo yang baru saja datang. Kesibukan yang terjadi di halaman rumah itu membangunkan Ken Dedes dan ayahnya Empu Purwa. Empu Purwa segera turun ke halaman. Senopati Panengger bergegas menyongsongnya. itu anak mas Senopati Panengger? Uh, ah, benar, Empu. Mohon maaf. Barangkali kesibukan para prajurit Ransum untuk menyiapkan hidangan mengganggu tidur Empu yang nyenyak. Seharusnya biarlah para abdi di rumah ini yang menyiapkan hidangan anak Mas Senopati. Kami para prajurit sudah terbiasa menghadapi keadaan yang seperti ini, Bu. Uh, eh, tapi Siapakah yang datang itu? Dua orang senopati penting di Singasari, Mpo. Mereka adalah Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari. Oh, anak mas Senopati Diposari. Benar, Mpo. Eh, apakah aku diizinkan untuk menemui mereka? Tentu, Mpo. Mpo Purwa adalah tuan rumah di sini. Tentu Mpo Purwa berhak menerima kehadiran mereka. Sari bergegas berdiri dan mengangguk hormat. Demikian Empu Purwa berjalan mendekati mereka yang berada di sebuah barang. Rudra Bondo yang mengira bahwa lelaki tua itu tentu ayah Gandanes bergegas memberikan penghormatan pula. sebuah anugerah dan karunia yang tiada tara. Padepokan yang terpencil ini kedatangan tamu penting dari Singosari. Aku yang sudah tua ini benar-benar terkejut ketika anak mas Senopati Panangger menyebut nama anak mas Diposari dan Senopati Rotrobondo yang hadir di sini. Apa kabar, anak mas? Berkat Pangestu Empu Purwa, aku selalu berada dalam keadaan baik. Semoga keselamatan dan karahayon selalu memayungi padepokan ini beserta seluruh isinya. Ah, sebuah doa yang mendamaikan hati. Sugeng Rawu anak Mas Senopati Rudro Pondo. Terima kasih Empu. Mohon maaf. Kehadiran kami berdua di padepokan ini di tengah malam menyibukkan para prajurit yang nampaknya mengganggu tidur empu yang nyenyak. Oh, tidak mengganggu anak mas. Justru merupakan anugerah karena anak mas seorang senopati yang pinunjul di Sungasari dan Kediri. Berkenan sehingga di padepokan yang sepi dan terpencil ini. Sari mempersilahkan kedua tamu yang datang di tengah malam itu dengan sebaik-baiknya. Empu Purwa kemudian justru memanggil seorang cantrik dan diberinya perintah untuk mengambil alih menyiapkan hidangan untuk Senopati Diposari dan Rudra yang nampak keletihan. Setelah mempersilahkan untuk beristirahat sejenak, Empu Purwa segera masuk ke dalam rumah memberitahukan Ganderes. Siapa? Dua orang senopati penting dari Singosari. Senopati Rotra Bondo dan Senopati Diposari. Oh, Kakang Senopati Diposari. Benarkah ayah? Benar. Apakah mereka mendapat perintah dari Sri Baginda untuk menyusulku kemari? Mereka tidak menyebutnya, Gendedes. Aku akan menerima mereka, Ayah. Barangkali ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan kepadaku. Apakah aku yang akan memberitahu mereka bahwa kau akan menerima kehadiran mereka di sini, Gendedes? Jangan ayah yang mempersilahkan. Biarlah Senopati Panengger yang melakukan. Dan ayah, aku minta untuk menemani aku di sini. Maka demikianlah. Senopati Panengger kemudian mempersilahkan kepada Senopati Diposari dan Rudropondo untuk menghadapkan Dedes. Diposari dan Rudropondo bergegas menuju bagian dalam dari pendopo padepokan yang sederhana itu. Kedua senopati itu beringsut dan bersamaan menyembah pada Ken Dedes yang duduk di atas sebuah kursi yang sederhana sebuah lampu publik yang menyala dengan dukungan minyak lemak dan minyak jarak mencoba menerangi ruangan yang temaram dan suram itu. Kedatanganmu mengejutkanku, Kakang Senapati di Posari. Hamba tuanku. Hamba berdua mohon ampun jika kehadiran hamba berdua telah mengganggu ketenangan Tuan Putri. Apakah Tuanku Sri Baginda telah memerintahkan sesuatu kepadamu? Hamba Tuan Putri. Kehadiran kami berdua di padepokan ini bukan karena mendapatkan perintah dari si Baginda. Akan tetapi karena kehendak kami berdua sendiri yang ingin menengok keadaan Tuan Putri Kendedes di Panawijen. Sebenarnya lah Tuan Putri, kami berdua baru saja turun dari Gunung Kelut melaksanakan perintah dari Sri Baginda untuk melarung keris. Dalam perjalanan kembali ke Singasari, kami sengaja melewati padepokan ini. Melarung keris di Gunung Kelut? Hamba Tuan Putri. Keris apa yang dilarung di puncak Gunung Kelut itu? Salah satu keris milik Sri Baginda, buatan Empu Gandring Tuan Putri. sesuatu. Anak emput dari Panawijan itu teringat pada sebuah peristiwa yang sangat membekas di dalam hatinya. Manakala pada suatu malam, seorang lelaki memasuki bilik pribadinya dengan keris yang digenggamnya. Orang yang berperilaku seperti pencuri itu telah membunuh suaminya, Aku Tunggul Amatung, yang meninggalkan cabang bayi di dalam perutnya. Lelaki yang berbuat jahat dan tega mengorbankan kebo ijo itu adalah Ken Arok. Dan keris yang dipergunakan untuk membunuh adalah keris empu gandring. Senopati berdua untuk melarung keris Empu Gandri? Benar, Tuan Putri. Bukankah keris itu adalah keris yang dipergunakan oleh Kebu Hijau untuk membunuh suamiku, aku amat Ametung? Benarkah demikian, Kakang Diposari? Hamba, Tuan Putri. Dugaan Tuan Putri benar. Dan apakah Kakang berdua telah melaksanakan tugas itu dengan baik? Kami berdua telah melarungnya, Tuan Putri. Bagus. saling melirik. Terlampau sulit bagi kedua senopati itu untuk menebak perasaan macam apa sebenarnya yang sedang bergolak di dalam dada Ganderes. Perempuan dari Panawijen yang berwajah cantik itu melemparkan pandangan matanya menuju ke kegelapan malam. Sedangkan ayahandanya, Empu Purwa Surya Suci, memilih diam, tidak ikut membicarakan apapun. Pertanyaan Ken Dedes berikutnya adalah sebuah pertanyaan yang tidak terduga-duga. bagian mana yang Tuan Putri kendaki dari hamba? Aku seperti orang gila memikirkannya. Aku merasakan kepalaku akan pecah karena memikirkan anakku Anusopati. Mengapa bocah itu? Ia masih bayi. Ia tidak tahu apa-apa. Harus mengalami perilaku seperti itu Kakang Diposari. Ampun, Putri. Mohon Tuan Putri jangan terlampau sedih. Sebenarnya dalam perjalanan hamba berangkat mendaki Gunung Kelut untuk melarung keris Empu Gandring. Kami berdua telah singgah di padepokan Dandang Kedaga. Hamba berdua telah mendapat jaminan dari Sang Panembahan bahwa Pangeran Pati Anusapati berada dalam keadaan baik. Tidak kekurangan satu apapun, Tuan Putri. Ya, apa yang dikatakan oleh Adi di Posari itu Benar, Tuan Putri. Jangan terlalu cemas memikirkan Pangeran Pati. Aku ingin anakku itu kembali kepadaku, Kakang Senopati di Posari. Dan aku akan mengasuhnya di sini, di padepokan ini. Disinilah ia harus aku besarkan, bukan di dalam istana Singosari. Aku berasal dari desa Panawijen ini tidak milik kedudukan apapun di Singosari. Aku lebih senang memilih untuk kembali ke tempat asalku ini. Biarlah Ken Umang yang menemani Baginda. Biarlah aku yang mengalah. Aku hanya anak seorang empu. Disinilah seharusnya aku berada. yang baik untukmu. Cucuku Pangeran Pati berada dalam keadaan sehat. Hendapkan perasaanmu. Kasihan bocah itu, ayah. Ia masih bayi. Iya, ayah bisa mengerti perasaanmu. Akan tetapi, janganlah kau terlampau larut terbawa oleh arus perasaan. Terimalah apa yang terjadi itu dengan ikhlas, hati tenang dan tenram. Aku ikhlas, ayah. Biarlah aku kembali jadi orang biasa. Biarlah Anusopati cukup mendapat sebutan sebagai Anusopati, bukan Pangeran Pati. Biarlah ia hidup dan dibesarkan di sini, ayah. Anusopati tidak membutuhkan istana. Anakku tidak menghendaki kedudukan Pangeran Pati. Jangan paksa aku membawanya kembali ke Singosari. Biarlah kami berada di sini. itu akan memberikan peluang yang semakin besar kepada Ken Umang untuk berbuat sesuka hatinya. Namun baik di Posari maupun Rudro Pondo tidak melahirkan isi hati itu ke dalam ucapan. Disimpannya kejolak itu rapat-rapat di dalam dadanya. Adipati Panenggara. Bagaimana Perintah apakah yang kau dapatkan dari Sri Baginda dalam mengawal perjalanan Tuan Putri Kendedes ke Panawijen ini? Aku mendapatkan perintah untuk mengawalnya, menjaga keselamatannya. Jangan sampai mendapat gangguan di dalam perjalanan. Hanya itukah perintah yang kau terima dari Sri Baginda? Adakah perintah yang lain? Uh, apakah perintah itu termasuk pula mengawal Tuan Putri kembali dengan selamat pula ke Singasari? Tentu, kakak kalau Tuan Putri Kendedes itu tidak mau kembali? Tuan Putri Kendedes tidak mau kembali? Iya. Tuan Putri merasa di tanah kelahirannya inilah beliau mendapatkan ketenangan hati. Oh. Tuan Putri Kendedes memilih untuk tinggal di padepokan ini. Tidak mau kembali ke istana. Benar. Bagaimana pendapatmu? Senopati Panengger terkejut mendengar pertanyaan itu. Senopati Panengger bahkan sampai harus menggeser duduknya untuk mendapatkan keyakinan atas apa yang baru diucapkan oleh Senopati Diposari dan Rudrobono. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.